ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja berapa tahun penceramah-penceramah keras di Jakarta zina haram zina haram zina haram orang tetap berzina di hotel kan? tapi begitu naik Anis Baswedan pernah bapak dengar Anis ceramah keras zina haram pernah tidak dia langsung ah, ha, tutup Alexis La محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Sekarang tahun 2017. Betul. Ada namanya renaissance, abad kebangkitan Eropa. Jadi dulu Eropa ini mengalami abad kegelapan yang luar biasa. Bodoh, jahil, tidak mengerti tentang hukum, dikuasai oleh raja-raja dan pendeta-pendeta yang mengatakan itu bukan saya bukan Abdul Somad orang barat sendiri menulis judul bukunya Dark History of the Pope Dark gelap History sejarah of the Pope P-O-P-E Paus Sejarah gelap Paus-Paus Paus maksudnya pendeta, pemimpin agama Bukan ikan paus mereka ini menampakkan diri sebagai orang susah, tidak punya bini, tidak punya anak, tapi ternyata di balik itu dia punya selingkuhan. Selingkuhannya bukan hanya perempuan, juga laki-laki, ACDC. Laki-laki yes, perempuan bisa. Dibuatnya surat pengampunan dosa. Siapa saja yang mau minta ampun dosa, dibuatkan kursi namanya kursi iktiraf dibuatkan kain tipis ah melaporlah wahai Tuhan aku tadi sudah mabuk aku sudah berzina semoga Tuhan bisa mengampunkan aku bisa dia tinggal balik dengan nah, ceritalah kau mau apa aku sudah ya bisa ya nah, nanti dibuatkan surat pengampunan wani piro bayar akhirnya masyarakat yang sudah cerdas tadi marah dengan kelakuan kejahatan dua makhluk tadi pertama raja-raja raja Inggris raja Belanda raja Jerman raja Perancis ditambah dengan kelakuan pop tadi bergejolaklah mereka bangkitlah mereka di Eropa masa kebangkitan itu pada abad 15 disebut dengan masa Renaissance masa kebangkitan akhirnya mereka tidak lagi mau memakai agama sebagai sumber hukum negara. Muncullah gerakan yang disebut dengan sekularisme. Sekuler. Kenapa? Karena dulu pendeta dengan raja berkomplot bekerja sama membodoh-bodohi rakyat. Maka mereka sekarang bangkit, raja jahat, raja tak betul, pendeta tak betul, kami bisa hidup tanpa raja dan tanpa pendeta makanya Eropa-Eropa itu sekarang negaranya republik dan raja tak punya kuasa Juan Carlos di Spanyol tak ada kuasa yang berkuasa Perdana Menteri Ratu Elizabeth Inggris tak ada kuasa yang berkuasa Perdana Menteri kenapa? karena mereka sudah melucut sudah mencopot sudah mengambil sudah menanggalkan kekuasaan raja dan pendeta Dulu Paus punya kekuasaan luar biasa. Sekarang Paus tak ada kuasa apa-apa. Negara dia pun negara terkecil di dunia. Yang dipimpin sekarang oleh Franciscus menggantikan Medendectus menggantikan Paulus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, supaya kita tahu dasar pemikiran kenapa ada orang bicara, jangan bawa-bawa agama urusan negara. Jangan bawa-bawa agama urusan negara. Jangan bawa-bawa agama urusan negara. Ini datangnya dari mana? Dari Eropa. Masa lalu mereka yang hitam, lalu mereka trauma dengan agama karena tokoh-tokoh agama yang merusak citra agama. Itu terjadi 500 tahun yang lalu. Kalau mau lengkapnya baca buku The Dark History of the Pope. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang barat itu pertama agama kata dia hanya mengurus masalah nikah. Teng teng teng teng teng teng teng teng pasang cincin. Cium-ciuman depan pendeta. Selesai. Ada pula anak-anak kecil mengiring. Siapa nih anak? Kumpul kebo sudah punya anak dua tiga baru dinikahkan agama hanya mengurus nikah apalagi natal apalagi mati nikah habis itu acara jingle bell jingle bell 25 Desember ambil pohon natal dikasih kapas-kapas bagi yang tak ada salju nah, datang uh, eh, sinterklas membawa hadiah lalu kemudian setelah itu mati jasadnya diurus tidak ada agama mengurus negara Yang bawa agama pada negara Inilah cikal bakal orang-orang pemikiran barat Sekolah di barat Membaca buku barat Dibawanya pemikiran dari Eropa ini ke negeri-negeri Islam Kalau sudah ada orang cerita di rapat DPRD, rapat dengan wali kota, rapat dengan Pak Camat. Gimana nanti apa bisa kita bawa perdakan zakat ini yang bawa agama yang bawa agama Bapak Ibu sudah tahu dari mana asal muasal ceritanya ah inilah dia sekuler yang disingkat dengan PC pemikiran sekuler yang mengatakan itu bukan Abdul Somad yang mengatakan itu namanya Kiai Haji Lutfi Basori Kiai Haji Lutfi Basori sudah mengirimkan Kata dia lepaskanlah kita dari pemikiran sekuler. Jadi kalau ada nanti orang cerita sholat tarawih rajin, puasa sunat Senin Kamis rajin, sholat ke masjid rajin. Tapi kalau udah cerita masalah agama dalam mengurus politik, mau membuat perda syariah, jangan bawa agama, jangan agama. Ini orang otaknya berkudis. Karena sudah dipengaruhi oleh sepilis sekuler liberal pemikiran-pemikiran itu masuk ke dalam kepalanya maka ini penyakit pertama namanya sekuler memisahkan agama dari negara yang bawa agama karena sakit hati masa lalu terhadap kejahatan pendeta yang lebih keras lagi tapi masih beragama ini kelompok yang pertama ini masih beragama masih Natal masih percaya kepada Tuhan, masih nikah di gereja, masih mati jasadnya di kremasi. Yang kedua, liberal. Lib dari patung liberty. Bebas, tak ada ikatan-ikatan. Maka kata dia, agama hanya hubungan personal dengan Tuhan saja. Percaya kamu sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan tapi kepada Yesus saya tak percaya. Ah, ini lebih keras lagi. Ini kelompok kedua. Kalau yang ini percaya agama, tapi agama hanya untuk nikah, Natal, mati. Masih percaya agama, masih percaya the Holy Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, percaya. Tapi yang kedua ini adalah tidak percaya sama sekali sama Alkitab antikristus, antikristen, tak percaya pada agama, tapi Tuhan dia percaya. Maka muncullah ungkapan-ungkapan Tuhan terlalu besar untuk ditampung oleh satu agama. Percaya kau kepada Tuhan. Tuhan, tidak mungkin alam semesta ini, bumi dan langit. Tengok langit. Tak mungkin bumi dan langit ini tanpa ada pengaturnya. Lalu siapa nama yang mengatur itu? Apakah namanya Yesus? Tidak. Apakah namanya Siddhartha Gautama? Bukan. Apakah namanya Wisnu Brahma Siwa? Tidak. Apakah namanya Tuhan? Tidak. Apakah namanya Dewa? Tidak. Apakah namanya Allah? Tidak. Dia percaya Tuhan, tapi tidak mau mengikat diri dengan agama. Ini namanya liberal. Dilepaskannya dari ikatan-ikatan agama. Puncaknya, oh ini yang ketiga. Satu, dua, tiga. Untung tak ada yang keempat. Kalau ada yang keempat mana botol lagi? Tak ada. Yang keempat ini puncaknya. Tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Itulah dia yang disebut dengan A. Teis. T. Tuhan. Teologi. Ilmu mengkaji tentang Tuhan. A. Teis. A. Tidak. T. Tuhan. Is keyakinan keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan ini embrionya ini masa metamorfosisnya ini puncaknya ini ulatnya ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang terbang akhirnya lepas tanpa agama pergi dia ke Jepang ditengoknya jalan-jalan di Jepang itu tertib rapi, tak ada sampah, tak ada macet, tak ada orang caci maki. Lalu tengok, eh ternyata orang ini tak bertuhan bisa baik. Kenapa kita mesti bertuhan? Ustaz jangan kasih contoh Jepang lah. Oke, kita pindah ke negara lain. Jerman. Mereka tanpa Tuhan tapi bisa bersih, bisa tertib. Saya baru pulang dari Taiwan. Orang Taiwan banyak ateis percaya dia pada Tuhan saya pergi ceramah ke Bagan siapi-api, tinggal di hotel Cina pekong yang sebesar ini oh besar sampai di Taiwan tinggal saya di hotel bingung saya mencari tak ada tepekong sama sekali ternyata mereka tak percaya sama Tuhan dia tak percaya sama Buddha dia tak percaya sama Konghucu ateis tak ada Tuhan itu bullshit Tuhan itu omong kosong Tuhan itu Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, sama Tuhan. Tapi lalu lintasnya tertib, jalan-jalannya bersih. Saya bingung tokonya di mana? Di atas jalan raya, turun tak ada penyeberangan di atas tak ada nyeberang turun dari bawah dan di bawah ini mall bersih tertib orangnya sopan tapi tidak percaya sama Tuhan oleh sebab itu orang yang berpikir mulai terpengaruh Kata dia, kalaulah orang bisa tertib tanpa Tuhan, orang bisa bersih tanpa Tuhan, lalu mengapa yang mesti bertuhan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua datang dari muaranya dari sana. Maka kalau kita tengok ada air sungai ini warnanya butet warnanya hitam. Kenapa air di sini hitam? Maka kita perlu menelusuri ke muara dari muara sungai, dari pangkal jalan, dari mana? Dari hulunya, dari hulunya ke hilir, karena air datang dari hulu. Oh, ternyata di sini permasalahannya. Kenapa orang tak bertuhan? Kenapa orang percaya pada Tuhan tapi tak percaya agama? Kenapa orang percaya agama tapi agama dipotongnya hanya untuk nikah, akikah, walimah, nikah, mati. Akikah, walimah, takziah tiga kali itu sajalah dia bertuhan di rumah sakit dia tak bertuhan di rumah tangga dia tak bertuhan dimanapun dia tak bertuhan hanya sekadar seremonial belaka halal bihalal menyambut tahun baru hijrah takziah mati gay habis itu dia tak bertuhan maka kita faham inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam latat Satatlatattabi'unna sunanal ladzina min qablikum kalian akan mengikut tradisi-tradisi orang-orang sebelum kamu shibran bi shibrin sejengkal demi sejengkal pertamanya ikut sejengkal zira'an bi zira'in sahasta demi sahasta hatta law dakhalu juhra dabbin sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak ada lubang biawak kecil masuk mereka ke dalam lubang biawak. lalu ladahal tubuh kalian pun akan ikut juga ke dalamnya maka mengikut mengikut mengikut ini perlu diceritakan asal muasal cerita biar supaya kita paham dari mana dasar pengambilan mazhab ini kalau kita selama ini ngaji fikih mazhab Hanafi mazhab Maliki mazhab Syafi'i mazhab Ambali Kenapa Muhammadiyah itu Pak Ustadz sentuhan laki-laki perempuan tak batal? Kenapa orang Al-Wasliyah itu Pak Ustadz sholat pakai usolli? Bukan Al-Wasliyahnya, tapi telusuri ke atasnya, yaitu mereka pakai mazhab. Kalau selama ini kita kaji fikih mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, maka ini pun juga ada mazhab. Namanya mazhab ateis, namanya mazhab liberal, namanya mazhab sekuler. Ketiga-tiga ini merusak kepala anak-anak kita. Yang dulu 70% pelajaran agama, pelajaran umum 30, dibalik pelajaran agama 30, pelajaran umum 70. Disunat lagi pelajaran agama tinggal 10%. Potong lagi pelajaran agama tak masuk sama sekali. Tidak ada pelajaran agama di UAN, ujian akhir nasional. Fisika, kimia, biologi, matematika. Untuk agama urus sendiri. Agama tetap diakui tapi urusan keluarga di rumah masing-masing hanya personal. Kira-kira kelompok mana ini? Sekuler, liberal atau ateis? Tidak ateis karena masih bicara agama tapi dia pula tidak liberal karena kalau liberal tak ada agama cukup Tuhan saja tapi sekarang ini adalah sekuler agama tetap dipakai tambah urusan personal dengan Tuhan saja akhirnya di masjid subhanallah walhamdulillah subhanallah alhamdulillah, subhanallah dah tenang habis itu buat dosa balik Zina, zina, zina, zina, zina, kerusi, kerusi, kerusi, kerusi, zina, zina, zina, zina, ganggu bini orang, ganggu anak gadis orang, pergi ke Alexis, nah, pergi segala, dah, habis itu kumpulkan duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, ah, pergi ke Makkah menangis di pintu Kaabah, lapai Kaabah, lapai Kaabah, lapai Kaabah, habis itu balik, dah, pakai jilbab dua hari, habis itu buka balik, Habis itu diwawancarai, Mbak, kenapa sekarang ah, ini tuntutan skenario? <laughs> Mana maksudnya? Sekuler, liberal, ateis. Paham sudah cerita mazhab nih? Inilah yang merusak kepala anak-anak kita. Dapat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokohnya itu dari mana? ada namanya tulisannya S I G M U N D F R U E D Sigmund Freud, Sigmund Freud, Sigmund setelahlah mau Sigmund apa namanya? Apa kata si Sigmund? Sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Tak pernah Tuhan menciptakan manusia. Tapi manusia itulah yang menciptakan Tuhan dalam imajinasinya. Ketika manusia sedang stres, depresi, maka dia berhalusinasi, berkhayal, diciptakannya Tuhan dalam kepalanya. Itu kata Sigmund. Sigmund menulis ini membuat jadi sebuah ilmu, itulah dia psikologi, ilmu psikologi. Kau kuliah di mana? Psikologi. Jangan katakan psikologi, psikologi. Tapi adik-adik yang kuliah psikologi, ibu-ibu yang jadi dosen psikologi, jangan katakan ilmu ini haram. Terus pelajari, terus tapi cari titik-titik kelemahannya. Oh, ini maka munculkan psikologi Islam. Kau kuliah di mana? Psikologi Islam. Begitu juga dengan ekonomi. Kami ini kuliah di ekonomi perbankan konvensional, Pak Ustaz. Kalau gitu dosa saja lah kerja. Terus hebat kan? Mantap kan? Saya ketemu dengan bapak-bapak. Saya Pak Ustaz S1 saya ekonomi konvensional. S2 saya ekonomi konvensional. Sekarang saya masuk S3 ekonomi syariah. Mantap. Itu namanya husnul khotimah. S1 konvensional, S2 konvensional, S3 ekonomi syariah. Saya Pak Ustaz sekarang hukum SH, hukum Belanda. Dosa saya. Lanjutkan. S2 hukum Belanda, S3 hukum Belanda, pergi kau ke Leiden University, ambil PhD, Doctor of Philosophy. Dapat doktor, tapi kau mengungkap kelemahan-kelemahannya. Arab tu syarra la lisyarri, walakin lijitinadihi. Aku tahu kesesatan, aku ngerti kebatilan, bukan aku mau sesat, tapi kena aku ingin mengungkap kesesatan dan kebatilannya. Kebatilannya. Datang satu lagi Tadi Sigmund mengatakan Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia Tapi manusia itulah yang menciptakan Tuhan Datang satu lagi Namanya Karl Marx K-A-R-L Karl M-A-R-X Marx Maka pikiran-pikiran si Karl Marx Disebut dengan Marxisme Sampai ke tempat kita Disebut dengan komunis Pernah membuat partai Partai Komunis Indonesia dihabisi pada era Presiden Soeharto muncul mereka bangkit membantai jenderal-jenderal kita tidak hanya jenderal muslim tapi juga DI Panjaitan pun habis darah itu merah jenderal Berapa lama kita menonton? Sudah lama pula kita tak menonton. Dulu kalau sudah 30 September kita menonton ramai-ramai. Tapi kemarin dibangkitkan lagi nonton bersama panglima dan lain sebagainya. Untuk apa? Menunjukkan lagi dan muncul sekarang buku-buku yang luar biasa. Ditulis bestseller, penulisnya tak tanggung-tanggung. Aku bangga jadi anak PKI. PKI masuk parlemen. Kalau ada orang bertanya, mana ada PKI? Mana? Ini bukunya ada. Penulisnya ada. Kenapa tak ditangkap? Kenapa ini tidak ditangkap? Ini yang anti Pancasila itu. Yang anti Pancasila itu ini. Anti Pancasila sila keberapa? Sila pertama ketuhanan. Yang Maha Esa. Komunis tak percaya sama Tuhan sama sekali. Karena kata Karl Marx, agama itu adalah opium agama itu adalah candu agama itu merusak Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saya tanya sama kawan yang bolak-balik ke Cina apa betul orang Cina itu tak beragama mereka beragama Apa Ustaz apa agamanya Hindu ada Buddha ada Konghucu ada Kristen ada tapi pemerintahnya tidak percaya agama rakyatnya beragama presidennya, menterinya, partainya tak percaya agama. Kenapa melarang berarang agama? Karena kata mereka kalau orang ini beragama nanti dia akan kelahi. Agama mengajarkan ekstrim, agama mengajarkan kekerasan, agama menganggap selain dia adalah kafir, mesti dihabisi, mesti dibunuh. Tidak begitu dengan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kalau tetanggamu Kristen, kau bakar rumahnya, kau pancung lakinya, kau larikan bininya. Tak pernah Islam mengajarkan itu. Mereka suuzon terhadap Islam. Apa pernah Nabi Muhammad membawa pedang? Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Tidak ada. Nabi tahun ke-8 Hijrah masuk ke kota Makkah peristiwa Fathu Makkah 10.000 pasukan dibawa oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah dicabutnya pedang ada yaumul marhamah ini hari balas dendam hancurkan orang Maka. Nabi memanggil Tan, sini kau Sa'ad sini Sa'ad apa kau katakan tadi ada yaumul marhamah ada yaumul marhamah ini hari balas dendam apa kata Nabi? Haga yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada yang dipancung Nabi kepalanya. Tidak ada yang dipotong Nabi hidungnya. Bahkan setelah Ka'bah dibersihkan, azan Bilal di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai itu Nabi berpidato. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah. Hai penduduk Makkah. Matarawna anni fa'ilun bikum Pidato Nabi ditulis dengan tinta emas Matarawna anni fa'ilun bikum Menurut kalian Apa yang akan kalian kulakukan terhadap kalian Kalian usir aku 8 tahun yang lalu Kalian siram dengan tai onta Kalian cekik aku saat salat di Ka'bah Kalian bunuh pamanku Abu Talib Kalian bunuh pamanku Hamzah kalian potong-potong hidungnya kalian mutilasi kalian belah jantungnya kalian kunyah apakah aku sekarang akan membunuh apa kata pembunuh Makkah kafir Quraisy ha. antum saudara kami hai Muhammad akhil karim wabnu akhil karim akhil karim engkau saudara kami yang mulia wabnu akhil karim bapakmu datukmu saudara kami apa kata Nabi SAW izhabu antumut tulaqa izhabu idhabu idhabu pergilah pergilah pergilah wa antum tulaqa kalian bebas sebebas-bebasnya tidak ada satupun yang dipancung kepalanya turun ayat idza jaa nasrullahi wal ketika datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kemenangan wa ra'aitan nas kau tengok mereka masuk Islam yadkhuluna fi dinillah berbondong bukan satu, bukan dua, bukan lima berbondong-bondong mereka masuk Islam maka masuk Islam bukan karena Nabi mengancam mereka la ikrohafiddin ini Marx mengatakan agama mengajarkan permusuhan tidak begitu dengan agama Islam Islam mengajarkan kedamaian wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin oleh sebab itu ketika dulu bapaknya kalau zaman Orde Baru ditulis di situ di ujung KTP-nya apa dia bekas orang terlibat OT orang terlibat kakeknya mbaknya ayahnya emaknya dulu pernah terlibat PKI siapa yang tak pernah punya masa lagi Islam tidak mengajarkan dosa warisan wala taziru waziratun wisra ukhra kita tidak memikul dosa datuk kita. Kita tak memikul dosa kakek kita. Maka siapa yang kakeknya, mbaknya, datuknya, pakciknya, pamannya, ayahnya, emaknya tahun 1965 pernah terlibat PKI, itu masa lalu. Kita jangan ikut-ikutan. Tetap jaga saya muslim. Dulu banyak orang kampung ikut PKI bukan karena keyakinan, tapi karena susah waktu ingin dapat tanah. Dulu orang cuma mau dapat tanah. Ini pergolakan ekonomi, lagi-lagi ekonomi. Maka yang dulu pernah kita pun jangan ejek orang. Oh, aku tak aku sumpahkan kau nikah sama anak dia. Kenapa? Ah, itu atuk-atuknya PKI dulu. Mereka kan tak berdosa. Mereka tak ada kepentingan. Bukan tahu dia baca tulis pun dia tak faham. maka anak cucunya sekarang menggabungkan diri dengan masjid yang sudah baik-baik jangan pula ejek mengejek la yaskhar qaumun min qaumin janganlah sekelompok orang mengejek orang lain asa ayyakunu khairan minhum boleh jadi yang diejek lebih baik dari yang mengejek aku keturunan tuan syekh Aku keturunan tuan guru, aku keturunan kiai, kau keturunan setan, kau keturunan PKI, Siapa yang menjamin kita lebih mulia? Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah diciptakan kepada tanah. Nah, jadi masalah isu-isu ini jangan lagi menghantui kita. Kita mulai hubungan baru bahwa kau pernah punya masa lalu. Stop. Mari kita balik ke masjid. Ikuti pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita cari-cari orang, kenalan sama orang, ditelusuri kakeknya siapa, bapaknya mana. Ini orang terlibat kau jangan berkawan sama dia. Dia sekarang sudah taubat nasuha, dia sekarang sudah baik. Andaikan dia sekalipun yang PKI, taubat dia. Atta ibu min azzalbi zambalah. Orang yang bertobat macam tak ada salah sama sekali. Mandi tobat. Macam mana mandi tobat tu kau Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu semana Pak Ustaz? Eh kawan ini. Mandi wajib enggak kan Mandi wajib macam mandi tobat, mandi tobat macam mandi wajib basah semua. Basah semua. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Terus, terus tergantung lah. Kalau kau mandi ke sungai salto kepala dulu. Kalau melompat dari atas kaki dulu. Yang penting basah semua. Nah setelah basah itu mandi tobat, sulat sunat tobat usolli syukran jazakumullah khairan usolli sunnat taubat saya sebetulnya ceramah tak mau pakai-pakai sorban nih pertama jatuh yang kedua terlupa tinggal yang ketiga pas salam-salaman ditarik ya, lalu kenapa ustaz pakai sorban Dia nampak ustaznya sedikit kalau di Mesir di Mesir dosen-dosen kami berpeci pun tidak. Tidak pakai sorban, tidak pakai peci, pakai kaos saja. Profesor Dr. Syekh Judah Mahdi, Syekh Torekat Naksabandiyah. Ya saya senang. Profesor Dr. Syekh Judah Mahdi, Syekh Torekat Naksabandiyah. Alim, orang Azhar, biasa ya, Tapi kalau sempat saya ceramah begini di masjid, orang itu siapa? Ustaz apa tidak? <laughs> Tadi pakailah peci yang paling tebal. Datang pula jamaah, ini macam Hamid Karaza ini kata dia. Baru tahu dia. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, maka kita galin persatuan. Mau dia mantan PKI, mau dia mantan sekuler, dia mantan liberal. Kalau sudah dia bersyahadat, sudah dia bertobat, wala tajassasu Jangan cari-cari kesalahan orang lain Jangan lagi sebar-sebar fitnah Al-Quran dan hadis pedoman persatuan umat Kau pernah menjadi orang sekuler Ya, itu masa lalu. Kau pernah menjadi orang liberal Ya, itu masa lalu. Kau pernah menjadi orang ateis, komunis, PKI Itu masa lalu. Sekarang mari kita duduk bersama Mau kita bawa kemana hubungan ini buatlah tablik akbar buatlah nah kalau masih ada orang-orang yang sudah baik tapi dia masih bercokol berkelompok dengan orang-orang yang anti khusus yang terkait dengan uh, perpu kita mesti garis ini masjid-masjid pengajian-pengajian mesti buatkan daftarnya apa dia daftar partai-partai yang menyetujui pemimpin kafir partai-partai yang pernah menyetujui perpu ini tidak layak untuk dipilih suara kita jangan diberikan ini masa-masa genting 2018 2019 kalau kau beragama takut berkorban maka duduklah di masjid aja berzikir pesan siapa orang Medan siapa dia Tengku Zulkarnain sekarang sedang viral. Bapak udah dapat? Udah dapat tulisannya? Kalau belum, beli paket 2 giga. Saya udah dapat berapa kali? Kalau engkau cuma takut, takut berjuang, takut resiko, takut kena bully, takut dihina, anaka duduk aja di masjid ambil tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah pak pak pak pak pak ji pak ji ya itu sudah ada orang berjudi di ruko di ruko itu sudah ada berzina tak apa-apa lakum di dinukum waliyadin biarkan aja jangan diganggu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah la ilaha illallah la ilaha pak pak pak pak pak ya rumah bapak sudah mau diambilnya apa Rumah sudah beda? Ya. Iya. Kalau gitu mari kita serang. Allah Akbar. Apa? Habis sudah. Dia kecil. Selagi masih kecil itulah bawakan air siram semprot. Kalau sudah banyak maka habis kita. Masjid kita pun akan dihancurkannya. Hancur. Kalau orang Islam yang banyak, orang Islam yang ramai, maka insya Allah yang lain akan selamat. Sumatera Utara akan tetap stabil, akan tetap tenang. Kenapa? Karena Islam banyak rahmatan lil alamin, tapi poso Ambon, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang minoritas? Papua, apa yang terjadi? Suara azan. Tahu saja jauh Singapura, Singapura itu negeri Islam Melayu Kerajaan itu masih Istana Sultan masih ada Makam Habib Nuh masih ada Tapi negeri tak lagi menghormati Lambangnya pun masih lambang Islam Merah, putih, bulan bintang Masih lambang Islam Tapi yang dimuliakan Allah SWT Manila Manila pernah jadi kerajaan Islam 100% Manila tapi sekarang apa yang terjadi Ingat, banyak masjid mewah megah belum tentu jadi jaminan tuh Spanyol Andalusia Islam pernah berkuasa di sana tafsir Al-Qurtubi apa arti Qurtubi Cordova Cordova di mana Spanyol Al-Isbili apa arti Isbili Sevilla Sevilla mana Spanyol Baladul Walid Baladul Walid Baladul Walid Filadolid Valladolid di mana? Spanyol Spanyol pernah menjadi kekuasaan Islam Tapi hari ini apa terjadi? Masjid Al-Amra besar Megah, mewah Kaligrafi masih ada Tapi solat sunat di dalam Masjid Al-Amra pun tak boleh Orang mau solat sunat tahiyat al-masjid Datang security Forbidden, forbidden Tak boleh, haram Dia pula mengatakan haram solat sunat di masjid kita karena dia sudah mengambilnya. Siapa yang merobahnya? Ratu Isabella. Isabella merubah masjid itu menjadi katedral besar. Ini ceramah Ustaz Somad ini provokatif ini. Ustaz ceramah ini didengar oleh orang banyak. Berapa sudah penonton uh, streaming gitu? 3000. Tidur semua orang pagi ini. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya? Ini umat Islam harus kuat Tapi kekuatan kita ini hanya akan sebagai Seperti buih di tengah lautan Ramai mereka tablik akbar Ramai Banyak mereka pengajian masjid Banyak Lakinnahum kawufa usai Mereka itu seperti buih di tengah lautan Karang tak nampak Tapi dia di dalam tanah Buih di atas Tapi dia dipukul ombak Dia empas gelombang mau jadi karang atau mau jadi buih dalam diam mereka bergerak dalam senyap mereka berprogram ini harus kita munculkan jadi ini ini harus kita buat tanah ini harus kita ambil kita buat apa umat Islam buat apa kalau takut diejek takut dijaci maki sedangkan Nabi Muhammad mereka katakan sahir tukang sihir asatirul awalin tukang dongeng Apa kata mereka? Ini yang dikatakan Muhammad Majnun Muhammad itu gila Sedangkan manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja mereka buli takutkah Muhammad sallallahu tidak ala inna auliya Allah ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun la khaufun tak ada ketakutan dalam diri mereka wa la hum yahzanun mereka pun tak akan sedih Ustaz Somad takut tak kalau nanti diculik dibunuh apa takut ni jamaah banyak jamaah ramai kita ni pas Ustaz pulang sendirian takut juga sih jamaah akan mendoakan tengoklah doa jamaah di youtube itu di komen-komen itu amin amin amin amin amin amin oh, saya buka di YouTube tu, amin. Satu yang berdoa di atas, semoga Ustaz selamat dia, amin, amin, amin, amin, amin. Jangan cuma tulis amin, mulut mengucapkan amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ini bukan cuma cari selamat, tapi Islam ingin menyelamatkan. Tapi menyelamatkan tak bisa sendirian. Ceramah. Saya sakit hati saya mendengar ceramah Nik Aziz. Sudah meninggal dia, Nik Aziz rahimahullah, Allah yarham. Almarhum Nik Aziz, mantan menteri besar Kelantan. Malaysia apa kata ni Aziz ni cakap ni Aziz yang sampai hari ini menyakitkan hati saya kata dia ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja berapa tahun penceramah-penceramah keras di Jakarta zina haram zina haram zina haram orang tetap berzina dia kan? tapi begitu naik Anis Baswedan Pernah bapak dengar Anis ceramah keras? Zina haram pernah? Tidak. Dia langsung aja. Nah, nah. Tutup Alexis. Begitulah hebatnya kekuasaan. Hanya saja dalam masalah mazhab kekuasaan ini pun umat Islam tidak sepakat dalam satu pendapat. Yang satu mengatakan kita tidak perlu formalisasi hukum Islam. Tak perlu Islam itu punya perangkat Yang penting cukup orang Islamnya saja Sholat, puasa, jaga keluarga Insya Allah Panti-panti akan tutup Hotel-hotel zina akan tutup Yang penting orang Islamnya apa? baik Puasa, Senin Kamis Rajin, sholat, rajin tahajud Maka ia akan hilang sendiri Ini mazhab yang pertama Mazhab yang kedua mengatakan tak bisa begitu Islam harus ada formalisasi hukumnya harus ada hotel Islam harus ada partai Islam harus ada perda Islam nah, ini kelompok ini kata dia harus ada formalisasi hukum tapi masih bernaung di bawah demokrasi ini partai yang kedua partai yang ketiga tak ada tawar menawar harus berdiri seorang pemimpin muslim khalifah harus tegak berdiri Allah Akbar Masuk kelompok yang mana ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih sampel contoh simpel sederhana saja. Saya naik ke atas mimbar. Mana mimbar? Saya heran, ini tangga ada, kemana naik? Jadi kata seniman, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat? Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang menahan hartanya, tidak pernah menzakatkan emas dan peraknya. Maka sampaikan kepada mereka, fabasyirum bin alim. Mereka akan diazab dengan azab yang menyakitkan. Kata jamaah, jangankan mau mengeluarkan zakat, isi khutbah tu pun dia tak ingat balik dia ke rumah bertanya bininya bang bang bang ya apa isi khutbah Ustaz Somad tadi kata Ustaz takutlah kepada Allah apakah bohong dia tidak karena memang isi khutbah usikum wa Tidak Allah tapi esensi isi khutbah siang tadi tidak tertangkapnya pesan membayar zakat umat ini disadarkan dari bawah pakai ceramah pakai yasinan pakai wirid pakai seminar bedah buku loka karya dia seperti membangun istana pasir di tepi pantai cantik istana pasir ada pintunya, ada kamarnya, ada rumahnya, ada kubahnya, ada kudanya, ada rajanya. Cantik. Tapi begitu datang ombak, uh, Istana dibangun, istana pasir dibangun oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Cantik, istana pasir tepi di pantai. Datang banjir, Hush. habis. Dibangun lagi oleh Ustadz Fulan, datang banjir, Hush. Dibangun lagi oleh Ustadz Somad, istana pasir tepi pantai, Hush. Oleh sebab itu maka mesti diperjuangkan lewat institusi. Hanya saja ikhtilaf antara Imam Syahid Hasan Al-Banna dengan uh, eh, Ustadz Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Kata Hasan Al-Banna, kita perjuangkan lewat partai. Nama partainya Partai Ikhwanul Muslimin. Sedangkan kata Taqiyuddin Nabhani, tidak. Karena kita masih pakai sistem kupur. Ini uh, produk barat punya. Tak ada tawar-menawar. Jangan pakai begini. Kita pakai sistem ini. Khilafah Islamiyah bahwa Islam itu di dalamnya ada zikir. Islam itu di dalam ajarannya ada zikir. Islam, ihsan, iman, ihsan. Islam, sholat, zakat, puasa, haji, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat wakat, wajib. Nih, orang fikih, maka muncullah fikih ibadah, fikih siasat, satu hukum khusus yang mengkaji tentang masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin. Ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450 Hijrah. Saya sangka mau dibatalkan acara ini. Mau oh, coro botol kon gitu. Eh, mana orang yang mau membatalkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ada membahas tentang bagaimana mengangkat khalifah, bagaimana menjatuhkan khalifah, bagaimana kalau ada dua khalifah di bayangan dua maka satu. Maka tidak bisa menghapuskan satu bagian ajaran Islam sama dengan mengkebiri, sama dengan fikih jihad. Buang kurikulum jihad dari Al-Azhar. Dia tidak bisa karena dia bagian dari ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kabupaten bisa membayar zakat masyarakatnya 10 miliar. 10 miliar Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Zakatnya 10 miliar tahun 2015. Maka saya diundang ceramah ke Aceh Barat, Meulabu. Sampai di Meulabu saya ceramah. kami di Riau ada satu kabupaten namanya Kabupaten Sia zakatnya 10 miliar karena apa bukan karena ustaz yang ceramah tapi karena perda peraturan daerah PNS setiap bulan potong zakatnya perusahaan potong zakat bisa dikumpulkan 10 M selesai acara kami pun makan datang pengurus BAS Kabupaten Aceh Barat mau labuh Ustaz Somad ya tadi Ustaz ceramah katanya di Riau Kabupaten yang Ustaz sebut tadi berapa? 10 kami 15 Pak Ustaz <laughs> diam saya pelajaran bagi saya akan datang kalau ngomong tanya dulu kita sedang berdagai atau deli serdang? sedang berdagai sedang berdagai berapa zakatnya 2016 kemarin? Berapa miliar? Kalau 15 tak saya bawa cerita 10 tadi. Tapi kalau cuma 2 miliar, oh, bangkitlah. Kan? Bupatinya tidak pandai ceramah. Bupatinya bukan ustaz. Bupatinya tidak khotib. Tapi dengan kekuasaan, itu hanya satu bupati. yang masa jabatannya lima tahun bagaimana kalau khalifah yang memimpin oh bisa begitu di Paris Prancis ada dansi dansa dansi dansa laki-laki semua perempuan nah berdansa berdansa maka datanglah sultan dari Turki apa kata Sultan Turki? Kirimnya pasukan. Kalian jangan berbuat maksiat di Prancis. Waktu itu Eropa masih di bawah kekuasaan Turki. Maka pucat orang-orang Prancis dengan kekuasaan Islam. Datanglah Theodor, Nol Theodor Hetzel mau mengambil Palestina. Mau dibayarnya dengan beberapa keping uang emas. Ini ambil sultan, ambil emas ini. Bagi tanah Palestina untuk kami. Apa kata sultan? Sultan Turki, itu dulu direbut dengan tetesan darah. Aku tidak akan menjual darah syuhada dengan kepingan-kepingan uang emas. Artinya apa? Kalau kita punya institusi yang besar, maka orang akan segan, takut menganiaya kita. Di atasnya India, di bawah India Bangladesh, di bawah Bangladesh Arakan. Arakan ini kampung kecil antara Bangladesh dengan Myanmar Bangladesh Myanmar antara Myanmar dengan Bangladesh ada satu kampung kecil bernama Arakan disitulah saudara-saudara kita orang-orang Rohing Rohingya dihajar oleh perempuan yang pernah dapat Nobel perdamaian dari PBB siapa namanya Aung San Suu Kyi Dulu saya termasuk pengagum Aung San Suu Kyi. Sekarang saya tengok gambarnya bertaring. Aung San Suu Kyi menghajar saudara kita. Dulu katanya teroris itu berjenggot, teroris itu berjubah, teroris itu berbulu. Rupanya teroris tak berbulu dan tak berbaju. Siapa dia? Asun Asun Wiratu. Cocoknya bukan Asun Wiratu, Asu Wiratu. Asu itu apa? Anjing. Ah, inilah yang menghajar saudara-saudara kita Islam. Kasusnya sama juga dengan Thailand. Di atas Thailand, di bawah Malaysia. Thailand, Malaysia, antara Thailand dengan Malaysia ada saudara kita kecil sedang tertekan. Siapa dia? Patani Patani di Thailand Selatan padahal itu dulu kerajaan Islam ulama-ulama kita belajar pada ulama-ulama Syekh Dawud Patani Syekh Ahmad al patani Syekh eh, Wan Mustafa Al-Fatani ulama-ulama besar datang dari Patani ulama Nusantara tapi ternyata sekarang ditekan yang luar biasa apa maknanya tidak punya kekuasaan celaka 12 Bangladesh pun tak mau membantu Rohingya Bangladesh susah dan Bangladesh pula sebagiannya politikus-politikus komunis nah, akhirnya datang Turki datang Turki mengancam Bangladesh Bangladesh buka perbatasan kalau kalian tidak membuka perbatasan awas kata Erdogan akhirnya Bangladesh membuka perbatasan masuklah orang-orang dari Rohingya Arakan masuk ke perbatasan cerita ini dibawa oleh Ustadz Jel sahabat dekat saya dari Padang Ustadz Jel yang mengundang tablik akbar kemarin di Bukit Tinggi dan di Padang pagi malam Bukit Tinggi pagi di Padang ambolah sampai mana ke Arakan tuh Pak Ustadz Aku sudah masuk ke dalam arakan Kulihat sendiri umat Islam Aku bukan nonton TV Nampakku Nampak berjumpa Kita di sana dihajar habis-habisan Kenapa? Karena tidak ada kekuatan Bangladesh tidak mau buka perbatasan celaka Bangladesh tak mau buka perbatasan akhirnya kenapa bisa dibukanya Pak Ustaz datang Turki mengancam Bangladesh buka kalau tak kalian buka awas dibuka lah Indonesia bagaimana di Indonesia ini kan kita jauh jauh bagaimana mereka mau menyeberang untung jauh kita jauh apa tak jauh dari atasnya Bangladesh di bawah Bangladesh Arakan, habis itu Myanmar, habis itu Thailand, habis itu Thailand baru Malaysia. Itu kalau jalan darat. Kalau jalan jauhnya, jalan laut menyeberang, laut, laut, laut, laut, laut, baru jumpa Aceh. Aceh pula membuka kemah penampungan Pemda Aceh. Aceh sekarang menjadi provinsi berhasil menerapkan syariat Islam, hukum cambuk di Aceh hukum polisi syariah WH namanya wilayah hisbah di Aceh dan Aceh memberikan dulu kena tsunami dia hancur babak belur tapi setelah dia sehat walafiat dia pula membantu saudara-saudara dibuatkan satu kem penampungan saudara-saudara dari Rohingya itu sampel kecil contoh kalau kita tidak punya kekuasaan kita tak bisa menolong agama ini dapat ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Kalau mau detail ceritanya Dengarkan kajian Ustadz Zulkifli M. Ali Tulis di Youtube Zulkifli M. Ali Dari Payakumbuh S2 nya dari Libya Tentang pembagian lima kekuasaan Pertama kekuasaan kula faros, Kekuasaan Nabi Muhammad SAW Lima tahun di Madinah Sepuluh tahun di Madinah 13 tahun di Makkah tak ada kekuasaan 10 tahun di Madinah Itulah Nabi Muhammad SAW berkuasa besar hebat. Setelah itu barulah Kulafak Rasidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali 30 tahun. Setelah itu Kulafak Un'an Khalifah-khalifah tapi menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, akhirnya Turki Utsmani 1924 bubar khilafah. Lalu kemudian pada tahun 1924 sampai sekarang penguasa-penguasa zalim aniaya umat Islam dibantai umat Islam disakiti umat Islam dibiarkan tak ada tolong menolong lalu kemudian khilafatun ala minhajin nubuwah akan bangkit mengikut minhajin nubuah semua aliran-aliran Islam meyakini ini tapi ini katanya hadisnya dhaif Pak Ustaz hadis ini dhaif tapi karena jalurnya banyak sebagian ulama mengatakan naik derajatnya menjadi hadis asan tengok kajian-kajian ulama tentang ini ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal ditulis oleh Imam Ambali meninggal tahun 241 makamnya di Baghdad Irak ini tentang masalah bahwa Islam akan bangkit akan muncul big set akan muncul kekuasaan yang punya teori Islam tapi yang mengamalkannya siapa Yahudi Yahudi meyakini di akhir zaman dunia ini akan dipimpin oleh negara besar bernama Yahudi. Maka dia buat lambang negaranya. Satu garis di atas, satu garis di bawah, bintang segi enam di tengah. Apa makna simbol itu? Warna putih. Putih. Satu garis di atas, satu garis di bawah, simbol bintang segi enam satu garis di atas sungai Nil Afrika Utara satu garis di bawah sungai Efrat di Irak bintang segi enam di tengah Camp David kekuasaan David bintang David bahwa mereka akan berkuasa di dunia namanya apa? The Great Israelian mereka bangga berkata bahwa dunia akan dikuasai satu negara besar bernama negara Israel Apakah Islam meyakini itu? Ya Sampai-sampai nanti batu akan berkata Ya Abdullah Wahai hamba Allah Ada Yahudi Warai khalfi Ini di belakangku ada Yahudi Bunuhlah dia Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala umat Islam akan bangkit kalau umat Islam punya kekuasaan hanya saja ada kekuasaan yang berkala ada kekuasaan yang mutlak ada mazhabnya masing-masing tapi mengatakan bahwa Islam tidak mementingkan kekuasaan maka kita sudah mengebiri memotong ajaran Islam maka kita sudah menghilangkan satu bagian dari Islam ada ekonomi Islam ada politik Islam ada pemerintahan Islam ada cara menikah Islam ada cara mati Islam semuanya Islam Alhamdulillah sekarang sedang bangkit-bangkit semuanya syariah hotel syariah saya diundang ke kebuatan agam untuk meresmikan hotel syariah ada pula sekarang polisi syariah bahkan ada pula geng motor syariah tapi pacaran syariah tak ada jangan membuat-buat ini ya tangan anak-anak muda pakai jilbab perempuannya pakai kain sarung laki-lakinya pulang solat subuh asmara subuh Apa ini? Pacaran syariah. Nah, ini tak ada. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai ceramah jam 8 jam 8.15, sekarang jam 9.15. Sesuai perjanjian saya ceramah 60 menit. 60 menit untuk ceramah, 60 menit untuk tanya jawab. Tak ada. Nah, ini untuk foto-foto sebentar aja. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ada kertas-kertas yang sudah disortir, kita akan bahas insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang anak menasihati orang tua ibu kandung kasar, keras sehingga ibunya merasa sakit hati dan baru wasiat tak rela jika ibu meninggal tak mau disolatkan diurus jenazahnya. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun kalau orang tuamu itu mengajak engkau untuk mempersekutukan aku ada nasibnya kurang baik, orang tuanya sekuler. Orang baik, orang tuanya liberal. Kurang baik, orang tuanya ateis. Bagaimana cara menasihati orang tua? Fala huma, Jangan kau ikut sekulernya, jangan kau ikut liberalnya, jangan kau ikut ateisnya. Tapi untuk kasar memutuskan silaturahim tak boleh. Ayatnya selanjutnya wa fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berhubungan baik. Ajak orang lain yang cakapnya dia dengar, makcik, pakcik, datuk, nenek, uak, panggil ceritakan ke dia. Mulut kita ini jangan langsung ke dia. Cakapnya dari kita tapi lewat mulut orang lain. Begitu menyelamatkan orang tua kita. Masalah kedua, bagaimana kalau dia berwasiat kalau aku mati nanti andai ku mati Jangan solatkan jenazahku Kata dia Apakah anak wajib mentaati wasiat ini? Yang dinamakan wasiat itu adalah harta Bapak ibu mesti tahu ini Babul wasiat Wasiat itu artinya harta Kalau aku mati nanti Maka itu ruko Kuwasiatkan untuk masjid istiqmal maka wajib diambil ruko itu selama tidak lebih dari sepertiga total harta asulusu kasir wasiat tak boleh lagi lebih sepertiga jadi bukan wasiat kalau ada wasiat yang haram tidak wajib dipatuhi nanti kalau aku mati tolong kain kapannya dari kain jeans di atas makamku tanamkan pohon ganja siramkanlah kamput tiga botol itu tidak mesti ditunaikan Nanti mati maknya ditanamkannya ganja tiga batang siramnya kampung. Kenapa kau buat? Ini wasiat dari makku. Wasiat kan wajib Pak Ustaz. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan aku di tepi Sungai Delhi. Carikan pohon rimbun dan pokok kayu. Ini mau mati apa mau piknik? Nanti kalau aku mati, tolong makamkan aku di Papua. Ongkos ke Papua berapa? Berapa jam naik pesawat? Transit aja tiga kali dari Medan Kuala Namu ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong, lalu ke Timika. Berapa ongkosnya? Jadi tidak semua wasiat itu wajib dilaksanakan. Yang diwajib dilaksanakan wasiat itu adalah wasiat har harta. Itu mana wasiat. Ada sebagian umat bahwasanya kalau ada kuburan di masjid maka kurang sah salatnya. Apa ada dalilnya Pak Ustaz? Ini kubur, ini masjidnya ada kuburnya? Mana? Patutlah tak banyak orang solat. Kau kenapa tak solat di masjid? Oh, tak boleh solat di masjid yang ada kuburnya. La'anallahu Yahud wan Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur orang soleh sebagai gereja. Ini makam Santo Thomas. Lalu kemudian diratakan dengan tanah, dibangun gereja Santo Thomas di atas makamnya. Maka Nabi SAW melarang Jangan kalian jadikan kuburan orang soleh Sebagai masjid Ini makam Abdul Somad setelah 2-3-5 tahun diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atasnya, Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di dalam itu. Nah sekarang di Masjid Istiqmal ini ada tak makam sini? Ada. Tak ada. Jadi yang tak boleh itu adalah merubah kubur menjadi masjid. Coba tengok kalimatnya. Ittakhazu, ittakhaza yattakhizu ittikhaz, menjadikan kubur sebagai masjid, bukan solat di masjid yang ada kubur. Maka mesti dipahami tiga masalah. Pertama, solat menghadap kubur. Kedua, solat di masjid yang ada kubur. Ketiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Saya ulang sekali lagi. Solat menghadap kubur, solat di masjid yang ada kubur menjadikan kubur sebagai masjid. Yang dimaksud dalam hadis anak itu yang nomor berapa? Nomor tiga, bukan nomor dua. Salat menghadap kubur, di kubur. Salat yang menghadap kubur. Allahu Akbar, makruh. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena najis. Seandainya ada najis di atas. Andai tidak, yang tak boleh itu meminta ke kubur. Oh, Datuk Tuan Syekh Fulan tolong kabulkan. Ada orang di Medan, di Sumatera Utara ini menyembah kubur. Mana ada? Tak ada itu. Oleh sebab itu sholat di masjid yang ada kubur di kubur di kamping, kubur di depan.